Dan juga sudah disebutkan bahwasanya nanti akan ada beberapa kaum yang yudaduna anil haud yang dihalau dihalangi dari telaga haud disebutkan dalam satu riwayat dengan kalimat bahwa mereka adalah orang-orang yang telah merubah agama. Ketika Rasulullah SAW melihat ada orang yang dihalau dari telaganya. Padahal Rasulullah SAW tahu bahwa itu umatnya. Ya Rabb, ummati, ummati. Wahai Rabbku, mereka umatku, mereka umatku. Ternyata dikatakan kepadanya, Inna la tadri ma ahdathu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang diada-adakan oleh mereka sepeninggalmu. Maka Nabi pun menyatakan suhqan suhqa. Makna suhqan suhqa ini jauhlah, jauhlah. Artinya pantas dijauhkan karena mereka merubah agama. Karena mereka menambah, mengurangi agama. Demikian pula diriwayatkan dengan lafaz yang lain bahwa innahum badalu, wa ghayyaru mereka mengganti agama merubah agama yakni mereka-mereka yang murtad yang keluar dari agama maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan suhqan suhqa jauhlah jauhlah maka hadis ini di samping hadis tentang akidah keyakinan kaum muslimin tentang adanya telaga yang khusus Allah berikan kepada Rasulullah SAW dan akan masuk ke dalamnya seluruh pengikut-pengikutnya kecuali yang dihalau ternyata hadis ini juga memberikan faedah yang lain yaitu tentang bahayanya bid'ah bahayanya perkara-perkara muhdas yang menyebabkan mereka terhalau terhalang dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah bersabda, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Siapa yang mengada-adakan dalam urusanku ini perkara yang tidak ada perintahku, maka dia tertolak. Hadis yang kedua, yang pertama al Bukhari Muslim. Yang kedua disebutkan dalam Bukhari. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan satu amalan yang enggak ada perintahku, maka dia tertolak. Dan Rasul alaihi salatu wassalam juga pernah menyatakan la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israel. Sungguh akan terjadi pada umatku apa yang telah terjadi pada Bani Israel. Hadwan na'al bin na'al seperti sendal dengan sendal. Hatta in kana minhum man ata ummahu niyatan. Bahkan kalau di kalangan mereka ada yang menzinai ibunya terang-terangan. Lakana fi ummati man yasna'u dhalik. Niscaya pada umatku pun akan ada yang melakukan demikian. Wa inna bani Israel tafarraqat ala sintaini wa sab'ina milah bahwa Bani Israel telah terpecah menjadi 72 golongan. Wa taftariqu ummati ala 73 dan umatku akan menjadi atau akan berpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa millatun wahidah. Semuanya dalam neraka kecuali satu golongan. Qalu mereka bertanya wa man hiya ya Rasulullah. Siapa mereka yang selamat itu ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Bahwa yang selamat adalah yang seperti aku dan para sahabat. Allahu Akbar. Digambarkan oleh Rasulullah SAW karena badalu din, karena mereka merubah agama, karena mereka ahdatsu fid din, mengadakan ajaran baru atau muhdats, bid'ah, maka akhirnya agama menjadi terkoyak, menjadi terpecah belah menjadi beraliran-aliran, berpemahaman-pemahaman yang berbeda-beda, maka kata Nabi SAW akan berpecah menjadi 73 golongan. Siapa yang selamat? Qal ma ana alaihi wa ashabi. Nabi menjawab, yaitu aku dan para sahabatku. Atau dalam riwayat, mislu ma ana alaihi yaum wa ashabi. Yang seperti aku dan para sahabatku hari ini. فإياكم والتغيير والتبديل واحذروا البدع صغيرها وكبيرها maka kata Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala dalam syarahnya maka hati-hatilah kita hati-hatilah kalian dari merubah-rubah agama watabdil mengganti-ganti agama menambah-nambah agama ihdarul bid'a saghiraha wa kabiraha Jauhilah kebid'ahan yang kecil maupun yang besar. Fa inna al bid'ah tatahawwal ila kibar karena yang kecil akan berubah menjadi yang besar. Tabda lammatan. Dimulai hanya satu untayan saja. Kemudian membesar, membesar. Wal fitnah ta'rudu 'alal qulub dan yang namanya fitnah akan terus menghadang setiap hati Ikhwani fiddin azakumullah. Fitnah yang menghadang hati manusia bukan satu fitnah. Tetapi fitnah demi fitnah. Fitnah di samping fitnah. Fitnah di depan fitnah. Dan terus fitnah seperti anyaman tikar. Kalhasiri. Udan, uda. Seperti anyaman tikar selembar demi selembar Fa ayyuma qalbin usyribaha nukitat fihi nuktatun sauda. Maka siapapun yang hatinya menyerap fitnah maka akan tertitik dengan titik hitam. Wa ayyuma qalbin ankaraha dan setiap hati yang mengingkarinya maka niscaya akan tertitik dengan titik putih. Hatta tasiru ala qal hatta tasira ala qalbain hingga jadilah hati manusia ada dua jenis. Kalbun abyada. Yang pertama, hati yang putih bersih. Kasafa. Seperti batu yang putih bersih. La tadurruhu fitnatun ila yaumil qiyamah. Yang tidak terpengaruh oleh fitnah apapun. Sampai hari kiamat. Wa kalbun. <clears throat> Huwa alladhi al fitan. Dan satu kalbun satu hati yang lainnya adalah hati yang menyerap fitnah-fitnah. Aswada, hitam pekat. Murbad dan kalkuzi mujakhia. Hitam pekat seperti periuk yang terbalik. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Tidak mengenali yang ma'ruf dan tidak mengingkari kemunkaran. Ikhwani fi din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fitnah demi fitnah akan datang dan itu pasti. Mengapa demikian? Karena kehidupan dunia adalah tempat ujian dan tempat fitnah. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yusraku an yaqulu amanna wa hum la yuhtanun. Kata Allah di awal surat Al-Ankabut, Alif lam mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman tanpa diuji? Ini bukan pertanyaan. Ini pernyataan. Apakah mereka salah sangka bahwa orang yang menyatakan beriman kemudian tidak diuji? Tidak demikian. Tentunya orang yang berkata kami beriman, kami beriman pasti akan diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa al-kadzibin. Sungguh kami telah uji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti tahu siapa yang jujur imannya dan Allah pasti tahu siapa yang dusta imannya. Ikhwani fid a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang jujur imannya apapun fitnah yang menghadang di hadapannya, mereka tidak gubris dan mereka tidak terpengaruh. Datang fitnah dari kelompok-kelompok sesat. Dia tidak peduli dan tidak terpengaruh. Datang fitnah dari Yahudi, datang fitnah dari Nasrani, dia tidak terpengaruh. Datang fitnah dari ahli dunia, dia juga tidak terpengaruh. Maka akan tertitik dengan titik-titik putih pada akhirnya hati orang ini menjadi hati yang putih bersih. Sebaliknya, ada yang berjalan bersama fitnah. Ayu Madar Berjalan bersama fitnah, kemanapun fitnah itu pergi. Fitnah ke kanan, ikut ke kanan. Fitnah ke kiri, ikut ke kiri. Kemanapun adanya fitnah, mereka ikut. Orang inilah yang hatinya hitam pekat. Murbada kalkuz mujakhia seperti periuk yang terbalik. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, periuk yang terbalik ini gambaran dari Rasulullah SAW untuk menunjukkan dua hal. Pertama hitamnya, karena biasanya periuk itu hitam terbakar. Yang kedua dari sisi tidak bisa menerima apapun karena terbalik. Periuk walaupun hitam tetapi ada manfaatnya bisa memasak masakan, bisa menanak air ila akhirnya karena tidak terbalik. Tapi kalau periuk terbalik mau apa lagi? Diisi apapun tidak tertampung. Diisi apapun di atasnya tidak tertampung karena dia muzakhia, dia terbalik. Maka ikhwan ibn azakumullah hati mereka yang hitam pekat seperti periuk yang terbalik tidak bisa menerima nasihat apapun. Tidak bisa mendengar petua, fatwa, ilmu apapun karena sudah tertutup sama sekali. Summun, bukmun, umyun, fahum la yarji'un. Mereka buta, tuli, bisu dan akan tidak akan bisa kembali. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Tidak menganggap baik apa yang baik dan tidak mengingkari yang munkar. Ini mengerikan ikhwani fiddina azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang digambarkan ini diambil dari hadis yang dikeluarkan oleh Muslim dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika para sahabat duduk-duduk berbicara tentang ilmu ada yang bertanya apakah kalian pernah mendengar tentang fitnah semua menyatakan kami semua mendengar maka dikatakan oleh sahabat tadi Mungkin yang kalian maksudkan adalah fitnah seseorang pada keluarganya. Mungkin fitnah seseorang pada hartanya. Mungkin fitnah seseorang pada anak-anaknya. Kalau itu, yukafiruhu salah, wassawm, wa qiraatul Quran. Kalau itu bisa terhapus dengan sholat, bisa terhapus dengan puasa, bisa terhapus dengan baca Quran, tetapi bukan itu yang aku maksud. Apakah kalian pernah mendengar? Maka ada seorang sahabat yang menyatakan aku. Aku mendengar Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya nanti akan ada gelombang fitnah seperti gelombang lautan. Saking banyaknya dan besarnya. Fakultu kata Hudaifah, aku katakan pada mereka, ana, aku mendengar. Qala anta lillahi abuk. Engkau mendengar wahai Hudzaifah, lillahi abuk. Sungguh engkau membanggakan bapakmu. Apa yang kau dengar? Aku mendengar. Kata beliau radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW menyatakan tu'radu al-fitanu al qulubi kal hasir. Akan dihadapkan fitnah kepada setiap hati manusia. Seperti anyaman tikar ila akhiril hadis yang sudah kita baca tadi bahwa itu adalah hadis dari Hudzaifah dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Hudzaifah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ya'rifu man ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Illa ma ushriba min hawah. Tidak mengenali yang baik tidak mengingkari yang munkar kecuali apa yang diserap dari fitnah-fitnah tadi dan hawa nafsu tadi pandangannya berubah pendengarannya berubah kesimpulannya berubah pemahamannya berubah maka orang inilah yang ketika akan masuk ke telaga haud dihalau dihalangi oleh malaikat-malaikat Nabi melihat sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa mereka ini orang yang salat dari ciri-cirinya, ghurran muhajjalin min atharil wudu. Apa tanda-tanda orang-orang Islam atau umat Nabi Muhammad SAW? Ghurran muhajjalin, putih wajahnya dan putih tangan kakinya. Maka Nabi menyatakan innahum ummati. Ya rab ummati ummati. Wahai rabku mereka umatku, mereka umatku. Maka kata Allah, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu kalau mereka sudah merubah agama. Lihat ya Tidak langsung berubah begitu saja. Tetapi satu fitnah, satu fitnah, satu fitnah, satu fitnah. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa wallahi wallahi inna unasan yalbasuna libas salafiyah wa hum la ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkaran. Demi Allah, sungguh demi Allah, ada manusia-manusia yang berpakaian dengan pakaian salaf. Tetapi mereka tidak mengenali yang baik dan tidak mengingkari kemungkaran. Apalagi orang-orang yang memang ahlul bidah. Yang mengaku-ngaku ahlus sunnah pun ada yang tidak menegakkan amar ma'ruf dan tidak mencegah kemunkaran. azakumullah. Padahal apa hukumnya amar ma'ruf nahi munkar? Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemunkaran rubahlah dengan tangannya. Kalau tidak mampu dengan tangannya fabilisani, maka dengan lisannya. Kalau tidak mampu dengan lisannya, maka dengan hatinya. Hatinya tidak suka pada kemungkaran tersebut. Hatinya benci, nggak suka dengan kemaksiatan tersebut. Ini ikhwan ibn a'azakumullah seharusnya. Seorang yang melihat kemunkaran mengingkarinya. Bahkan itulah ciri khas umat Islam yang merupakan sebaik-baik umat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Apa lanjutannya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah dan kalian beriman kepada Allah. Kalian umat terbaik karena kalian adalah orang yang mengajak pada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar dan kalian beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ini umat terbaik. Adapun umat yang tidak menghidupkan amar ma'ruf nahi munkar, maka umat yang dicerca oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Bani Israel. Bani Israel lu'ina alladhina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani Bani Israel <coughs> melalui lisan Nabi Daud dan melalui lisan Nabi Isa bin Maryam. Mengapa Kata Allah, "Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun." Karena mereka bermaksiat dan mereka melampaui batas. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka tidak mengingkari kemunkaran yang terjadi di tengah mereka. Labi sama kanu yaf'alun. Sungguh jelek sekali apa yang mereka lakukan. Mengapa mereka dilaknat Bani Israel? Mengapa mereka dilaknat kaum Yahudi? Tiga sebab tadi. dari kabima asaw. Karena mereka menentang. Wakanu ya ya'tadun. Dan mereka melampaui batas. Dan yang ketiga yang sedang kita bahas. Kanu la yatanahawna am fa'alu. Mereka adalah orang yang tidak. Atau mereka adalah kaum yang tidak saling mengingkari kemunkaran. Kalau ada kemunkaran, mereka tidak mengingkarinya. Dan mereka akan berkata sebaiknya minggir sedikit, saya mau lewat. Ikhwani fi din, azakumullah muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Maka itu ciri khasnya mereka-mereka yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaitu umat Islam yang khairu ummatin ukhrijat linnas yang mengikuti generasi pertamanya. Adapun mereka yang goyaru, yang merubah agama, menambah agama, mengurangi agama, mengganti agama. Mereka tidak peduli dengan berbagai macam kejelekan dan kemunkaran yang terjadi di tengah mereka. Dan mereka tidak menyuruh kepada yang ma'ruf, tidak mencegah dari kemunkaran. Maka ikhoni fiddina muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali pada ucapan syekh dalam syarahnya. Allah, Allah. Sungguh demi Allah ada sebagian mereka yang memakai pakaian salafiyah. Artinya mengaku mengikuti salaf. Salaf adalah para sahabat. Tadi digambarkan dalam 73 golongan. Kulluhum finnar. Semuanya dalam neraka. Kecuali satu golongan. Siapa ya Rasulullah? Mithluma ana alaihi wa ashabi. Seperti aku dan para sahabatku. Maka inilah para sahabat adalah salaf. Maka mereka mengaku pengikut salaf ternyata sebagian mereka dusta, tidak benar-benar mengikuti salaf. Mereka la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Mereka tidak mengenali yang ma'ruf, tidak mencegah kemunkaran dan mereka merubah agama. Ada mawjud, ini ada. Sudah dilihat dengan kasat mata. Haula'i wallahi أشد على السلفية وأضر بها من أهل البدع الواضحة maka mereka ini sungguh demi Allah lebih dahsyat fitnahnya lebih dahsyat fitnahnya daripada kelompok-kelompok sesat yang terang-terangan sesat kami bukan pengikut salaf kami bukan pengikut sunnah kami menentang para sahabat seperti syiah rafidah mereka mengerikan tetapi yang lebih mengerikan adalah yang sama-sama sesat tapi mengaku pengikut salaf. Dia jelas teroris, dia jelas mengkafirkan kaum muslimin, dia jelas membuat kekacauan. Tapi mereka berkata, kami mengikuti manhaj salaf. Kami di atas dakwah salafiyah. Kedabun. Itu berdusta. Maka jadi fitnah lebih besar. Mengapa? Karena akan terjadi kesalahpahaman di kalangan masyarakat muslimin. Dikira itu betul-betul ajaran sunnah. Padahal bukankah sering kita bahas sunnah Rasulullah SAW bukan satu hadis, bukan dua hadis. Bukan sepuluh hadis, sekian puluh hadis. Nabi menyatakan kalau menghadapi penguasa yang zalim, isbiru hatta talaqauni alal haud. Sabarlah sampai kalian bertemu aku di telaga haud. Berkait dengan pembahasan kita. Masalah telaga haud. Isbiru hatta talaqauni alal haud. Sabar hingga kalian bertemu aku di telaga haud. Kalau kalian tidak sabar, kalian memeranginya, kalian melawannya secara fisik, padahal mereka dohirnya muslimin, maka niscaya kalian yudaduna anil haud. Kalian akan dihalang dari telaga haud. Walaupun Nabi memanggilnya umatku, umatku. Niscaya malaikat akan menjawab ya Rasulullah. Mereka telah merubah agamamu. Mereka telah menambah, mereka telah mengganti, mereka telah merusak. Ikhwani fiddina azakumullah muslimin rahimani wa rahimukumullah. Maka kata Syekh, lihatlah ahli bidah yang mengaku-ngaku pengikut salaf atau mengaku-ngaku pengikut ahlus sunnah. Sebagian mereka adalah orang yang khawarij, sebagian mereka adalah orang yang mengikuti aliran sesat ibahiyah yang segala boleh. Sebagian mereka mengikuti aliran-aliran lainnya. Semuanya mengatakan bahwa ini adalah ajaran salaf. Astagfirullah. Yalbas libasa salafiyah wa yugharrir bin nasi wa yuruddul haq. Memakai pakaian salaf dan menipu manusia. Wa yurudul haq menolak kebenaran. Wa yansurul batil justru membela kebatilan. Hada mewujud. Ini mewujud. Seperti jamaah Al-Kawthari. Yaqulun innahum salafiyun. Mereka menyatakan kami salafiyun. Padahal jelas mereka mengajak kepada sufiyah. Bahkan mengajak kepada berbagai macam kesyirikan terhadap kubur. Berdoa kepada kuburan, meminta kepada kuburan. Tapi mereka menganggap diri mereka sebagai salafiyun. Dan menerangkan kami pengikut salaf. Ya. Wa katsirun minas sufiyah Bahkan kebanyakan sufiyah yadda'una salafiyah. Rata-rata mereka mengaku salaf. Seperti Keftaru, orang yang merupakan mufti aliran kebatinan. Bayangkan aliran kebatinan itu menganggap bahwa ajaran Islam ada dua jenis. Ada ajaran bohir, ada ajaran batin. Yang kalian pelajari semuanya. Itu bohir. sedangkan kami tahu batinnya. Jadi kalau kamu menyatakan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang mengasihi dan penyayang, kata mereka itu dohirnya. Kami tahu batinnya, bukan itu batinnya, lain katanya. Kamu baca lagi Kul huwallahu ahad. Allah Maha Esa, Allahus Samad, itu dohirnya. Batinnya bukan itu. Semua ayat Al-Quran, semua hadis Nabi akan mereka katakan bahwa mereka memiliki makna lain yaitu makna batin. Ikhwani fiddina azakumullah. Alirannya aliran kebatinan. Sangat berbeda dengan ajaran Islam. Kalian akan melihat mereka tidak mengerjakan hukum-hukum Allah. Kamu lihat mereka tidak mengerjakan ibadah-ibadah seperti kaum muslimin. Ikhwani fiddin a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini disebutkan fa'alaina an najtanibal bid'ah wad dalalat. Maka atas kita untuk menghindarkan menjauhi sejauh-jauhnya kebid'ahan-kebid'ahan dan kesesatan-kesesatan. Dan hati-hati yang namanya kesesatan kadang dibungkus dengan bungkus-bungkus yang indah. Kadang-kadang dengan atas nama salaf, atas nama sunnah, atas nama Islam, padahal bukan dari ajaran Islam sedikit pun. Sehingga kalau seseorang berkata dengan satu pendapat yang batil, kemudian atas kan dengan atas nama Islam, kamu katakan hati dalil, sebutkan dalilnya. Hatil hujjah, berikan hujjah. Apa kata Allah, apa kata Rasul? Sehingga kamu akan berpegang dengan sesuatu yang meyakinkan. Kalau mereka tidak membawakan dalil dan tidak membawakan contohnya dari salaf, kita khawatir bahwa itulah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan muhdatsatil umur. Fa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara muhdats. Perkara yang ditambah-tambahkan dalam agama. Fa'alaina an najtanib. Maka atas kita untuk menjauhi bid'ah wa dhalalat. Dan hendaklah kita na'tasim bihablillah. Berpegang dengan tali Allah seluruhnya. Kama amaran Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana Allah perintahkan kepada kita wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sebagaimana Allah perintahkan agar kita bersama-sama bersatu padu untuk berpegang dengan tali yang sama yaitu tali Allah Subhanahu wa taala wa'tasimu bihablillahi jami'an berpeganglah dengan tali Allah seluruhnya dan jangan bercerai-berai karena muhdatsat yang tadi sudah kita sampaikan ghayyaru ba'dak mereka merubah-rubah menyebabkan perpecahan menyebabkan Islam terkoyak-koyak dengan sekian pemahaman tetapi kalau kita bersama-sama dari seluruh penjuru umat Islam kembali pada satu tali yang sama yaitu sunnah nabawiyah ajaran Nabi Alaihissalam kembali pada Quran kembali pada sahabat insya Allah Allah akan satukan seluruhnya di atas kebenaran kembali permasalahan haud wal haudu yudadu anhu unasun yunkiruna al hauda aidha telaga haud juga nanti akan dihalau akan dihalangi sekian banyak manusia dari telaga Haud karena mereka mengingkari keberadaannya. Dan ini pembuktian pembenaran bahwa al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan bentuk amalannya. Amalannya mengingkari telaga haud, apakah pantas dimasukkan ke telaga haud? Dia sendiri mengingkari di dunia, enggak ada itu telaga haud. Enggak mungkin itu, mustahil ila akhirnya. Maka akan dihalau pula dari telaga Nabi orang-orang yang mengingkari adanya telaga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallam. Fahaulai mimman yudadu anhu. Maka mereka yang mengingkari telaga haud, lah yang akan dihalau, dihalangi dari telaga Nabi. Dan juga ahlul bidah, golongan-golongan yang menyimpang sesat wal murtadun orang-orang yang murtad kulluhum yudadun semuanya akan dihalau termasuk munafikin juga dihalau dari telaga haud wa yashrab minhul mu'minun adapun yang masuk ke telaga nabi bersama nabi alaihi salatu wassalam adalah al mu'minun hanya orang-orang beriman yang masih di atas imannya dan masih di dalam ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Man syariba minhu syurbatan la yadma ba'dahu ba'daha abada. Siapa yang meminumnya satu teguk saja, niscaya nggak akan haus selama-lamanya. Masalah telaga haud ini diriwayatkan dalam sekian banyak hadis. Maka siapa yang menolaknya, menolak sesuatu yang mutawatir. Walaupun ini hadis bukan ayat. Tetapi barakallahu fikum hadis yang mutawatir kedudukannya sebagaimana riwayat-riwayat Al-Qur'an. Al-Qur'an itu diriwayatkan. Tetapi riwayatnya mutawatir. Maka siapa yang mengingkarinya berarti mengingkari satu prinsip. Satu akidah dari akidah umat Islam. Di antara hadis-hadis ini di samping mencapai hadut tawatur wa ahaditsu katsirah jiddan mencapai batas mutawatir dan sangat banyak jumlahnya disebutkan di antaranya sebagai contoh kata Al-Hafidh Al-Hakami rahimahullahu taala dalam Ma'arijul Qabul telah diriwayatkan hadis tentang telaga Haud dan juga dalam tafsir Al-Kautsar wa itsbatihi wa sifatihi min turqin jama'at min sahabah telah diriwayatkan dengan sifat-sifatnya yakni sifat telaga haudnya dari banyak jalan dan dari banyak sahabat dari Nabi SAW ishtahara masyhur istafada bal tawatar istafada artinya mustafidah bahkan mutawatir mustafidah di bawahnya mutawatir di dalam kutubus sitah, di dalam kitab-kitab sahih Bukhari dan Muslim, dalam kitab-kitab hisan, dalam musnad-musnad, dalam sunan Abu Dawud, sunan Nasai, famimman rawa dzalika anahu sahaba. sahabah, di antara sahabat yang meriwayatkannya adalah sahabat Anas bin Malik, sahabat Abdullah ibni Umar, Harithah ibni Wahab, Jundub ibn Abdullah Al-Bajali, وسهل ابن سعد وعائشة وعقبة ابن عامر وعبد الله ابن مسعود وأبو هريرة وعبد الله ابن عمر ابن عباس وعبد الله ابن عمر dan juga ابن عباس dan أسماء بنت أبي بكر وثوبان وأبو ذر وأم سلمة وجابر ابن سمرة وزيد ابن أرقم وصمرة ابن جندب وحذيفة wa Abu Barza al-Aslami wal وأبو Ibnu Shaddad wa Abu khudri dan juga Abdullah ibn Zaid dan Usamah ibn Zaid berapa? Kalian hitung? Ada 20? Tangan saya tadi habis ya, untuk menghitungnya. Thumma qala masih al hafidh Al-Hakami. Kata al hafidh selanjutnya, wa qad dzakarna minha ma fil bab. Kami sudah sebutkan sebagiannya dalam bab kami beberapa hadis-hadis. Gharama dakarna waliman dakara dakarna min sahabah ahadithu ukhar lam nadkuruha walahum riwayatun fil usul allati azawna ilaiha ghair suqna wa innama asharna isyaratan ila ba'diha kata beliau apa yang kami sebutkan tadi itu sebagiannya masih ada lagi riwayat-riwayat dari selain sahabat tersebut Ikhwan fillah dan ini menunjukkan sangat banyaknya hadis tentang telaga haud. Wa minha diantaranya bahwa Nabi SAW pernah satu hari duduk-duduk bersama para sahabatnya seperti biasanya dan berbicara ilmu. Tiba-tiba Rasulullah SAW tersenyum. Para sahabat bertanya-tanya, Ma abhakaka ya Rasulullah? Apa yang membuat engkau tertawa ya Rasulullah? Qala anzalallah alayya ayatan. Allah baru menurunkan ayat kepadaku. Dibacakan ayat yang baru turun. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberimu al kawthar Maka salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah Sesungguhnya yang membencimu, merekalah yang akan terputus dari rahmat. Dalam surat al kawthar Maka ditanya apa al kawthar Qala al-khairil katsir, kebaikan yang sangat banyak. Disebutkan diantaranya adalah telaga Haub yang alirannya dari sungai al kawthar Alladhi atahu Allah linabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaitu yang Allah berikan kepada nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa qad warada fi ba'd riwayat annahu kulli nabiyyin haud. Dan disebutkan di beberapa riwayat bahwa setiap nabi memiliki telaga haud. Ikhwani fi din Nabi pernah bertanya pada para sahabatnya, "Atadruna mal kautsar?" Tahukah kalian apa itu al-kautsar? Fakulna Allahu wa Rasuluhu alam. Kami jawab, ya Rasulullah, engkaulah Allah dan engkau yang lebih tahu. Maka Nabi pun menjawab, Innahu nahrun wa adanihi. Itu adalah sungai yang dijanjikan kepadaku oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rabku. Alaihi khairin kathir. Padanya ada kebaikan yang banyak. Wahaudun taridu alaihi ummati itu adalah telaga yang besar yang umatku seluruhnya akan masuk ke dalamnya pada hari kiamat. Aniyatuhu adadun nujum. Bejana-bejananya sejumlah bintang di langit. Fayuhtalajul abdu minhum. Ada seorang hamba yang dihalau, dihalangi dari telaga tersebut. Aku katakan Rabbi, innahu ummati. Wahai Rabbku, dia umatku. Fayaqulu matadri ma'ahdatsat ba'dak engkau tidak tahu apa yang diada-adakan olehnya engkau tidak tahu wahai rasul sepeninggalmu mereka merubah agamamu ikhwani fiddina azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah dengan ini selesai masalah telaga haud yang akan datang kita akan bahas insyaallah tentang masalah asy-syafaah tentang syafaat adapun dalam tafsir tentang al-kautsar disebutkan riwayat-riwayat diantaranya Nahrun fil jannah kafit hafitahu min dahabin wa majraha ala dur wa ma'uha ahla min al-asal jadi dikatakan bahwasanya Al-Kautsar adalah sungai dalam jannah yang dijanjikan untuk Rasulullah SAW yang tepi-tepinya dari emas dan alirannya di atas batu-batu permata airnya lebih manis dari madu dan lebih putih daripada salju. Aniyatuha ada nujum bis sama. Bejana-bejananya sejumlah bintang-bintang di langit. Au kama qala fil riwayah. Maka ikhwan fillah na'azakumullah betapa indahnya Al-Kautsar dan telaga Haud yang batu kerikil di bawahnya itu adalah batu-batu permata dan mutiara. Allah Ta'ala an yuwaffiqana ila wurudil haud. Kita mengharap pada Allah Ta'ala agar memberikan taufik, agar kita bisa masuk dalam telaga haud bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Wabillahi taufik. Subhanallah, alhamdulillah. Sudah ilaha wa warahmatullahi wabarakatuh.